Tapi yang diinginkan oleh pengarang, anal ajal wal a'mar biqada'illahi wa qadrihi. Bahwa ajal dan umur itu semua dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Dan beliau katakan ini sebagai bantahan terhadap madhab Al-Qadariyah tentang ajal. Ya. Dan yang benar bahwa ajal kapan selesai maka ruh berpisah dengan jasad apakah itu dengan uh, dibunuh atau dengan mati atau selain dari itu yang sudah merupakan ketentuan dan kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala buat dengan itu ruh berpisah dengan badan <clears throat> baik ya bahwa jadi ajal dan umur semuanya itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita memahami bersama bahwa segala sesuatu adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ajal, umur, ya, sifat, perbuatan seorang, harakat, gerakan, semuanya itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa indakum mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. <clears throat> fil ما wal bahr, wa ma تسقط min ورقة illa ya'lamuha. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين dan di sisinya lah kunci-kunci al-ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia Allah dan Allah maha mengetahui apa-apa yang di daratan di lautan tidaklah satu lembar pun dari dedaunan jatuh kecuali Allah mengetahuinya tidak pula satu biji di kegelapan bumi tidak pula yang basah maupun yang kering kecuali semuanya di dalam kitab yang sangat jelas semuanya telah tertulis dan segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala termasuk ajal dan umur kemudian kata beliau rahimahullah taala والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور. Kita beriman bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala dia yang berbicara kepada Musa bin Imran yaum at-tur pada hari at-tur maksudnya di bukit Tur wa Musa yasma min kalamillah dan Musa mendengar dari firman Allah wa Musa yasma min Allah al-kalam bi sautin dan Musa mendengar dari Allah firmannya dengan suara waqa'a fi masami'ihi minhu la min ghairihi Terdengarnya itu pada pendengarannya Musa, bukan pada yang lainnya. Aman qala ghaira hadha faqad kafara billahi al-azim. Siapa yang berucap selain dari ini, maka dia telah kafir pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah. Baik. Sini ditetapkan bahwa Allah berbicara kepada Musa. Nah, dalam Al-Qur'an dikatakan wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ahlul tidak mentahrif ayat ini dan mereka katakan bukan wa Allah wa Allah. Ya, jadi Musa berbicara kepada Allah. Kalau wa Allah, Allah berbicara kepada Musa. Tapi ahlul tidak yang mengingkari sifat al-kalam, mereka membalik ayat. Dan mereka katakan Musa yang berbicara kepada Allah. Nah, walaupun di ayat ini mereka mentahrif tetapi di ayat yang lain tidak akan mungkin bisa dia tahrif. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Begitu Musa datang di miqat kami dan Rabbnya berbicara kepadanya. Ini tidak bisa lagi dia balik pembicaraan. Sebab dikatakan Rabbnya, Rabbnya Nabi Musa berbicara kepadanya. Ya. Tidak mungkin Rabb berbicara kepada Rabb. Atau Domir Ha berbicara kepada Rabb. Tidak mungkin. Semuanya itu tidak sesuai di dalam bahasa Arab. Nah, karena itulah eh, pengarang di sini menekankan kita wajib mengimani bahwa Allah berbicara kepada Musa bin Imran di dan Nabi Musa mendengar suara dengan mendengar firman Allah dengan suara. Dan telah kita terangkan jika membicarakan tentang sifat al-kalam bahwa firman Allah itu dengan huruf dan suara dan telah kita uraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, <clears throat> Kemudian terjatuhnya firman Allah itu didengar di pendengarannya Nabi Musa. Ini berbeda dengan orang-orang ala syairah ketika mereka mengatakan bahwa bukan didengar, tapi adalah kalam pembicaraan yang dipahami di dalam diri Nabi Musa. Nah, dan semuanya ini adalah ucapan yang sesat dan Imam Al-Barbahar di sini berkata, "Faman qala ghaira hada", siapa yang berucap selain dari ini, faqad kafara billahi al-'azim maka sungguh dia telah kafir kepada Allah yang maha agung. Nah, maksudnya hukum kafir sebab dia mentakwil ayat, mentahrif ayat dari sisi mungkin dikatakan uh, kafir dan tidak ada yang mengingkari seluruh hal ini kecuali orang-orang Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah telah kita ketahui telah dikafirkan oleh para ulama dan akan datang lagi penjelasan tentang hal itu. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah <clears throat> والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله dan akal itu maulud ya, terlahirkan setiap manusia setiap manusia diberi dari akal apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki jadi kalau dia diberi sesuai dengan kehendak Allah maka harusnya kata beliau yatafawatuna fil uqul nah maka berbeda pada maka manusia pun berbeda-beda pada akal mereka maksudnya tingkat kemampuannya berpikir berakal memahami misal darah di samawat seperti darah di langit-langit ya, darah yang binatang ya yatlubu min kulli insani min al-amal ala qadri ma atahu Allah min al-aql diminta dari setiap insan dari amalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari akal. Walaisal aqlu biktisab. Dan akal itu bukan dengan iktisab. Maksudnya dia berupaya sehingga bisa berakal lebih bagus. Nah, innama huwa fadlun minallahi tabaraka wa ta'ala. Sungguhnya akal itu adalah keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, uh, baik. Di sini dikatakan bahwa akal itu maulud dan kita ketahui bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrahnya. Dan manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Dengan akal. Nah, dia diberi akal ya, semenjak dari kecilnya. Semenjak dari kecilnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl dan karunia-Nya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, karena itulah akal itu bukan dengan iktisab, maksudnya dengan upaya atau dia eh, dengan eh, melakukan suatu perkara sehingga dia bertambah akal enggak tapi semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena itu kita juga diperintah ketika di belakang salat untuk meminta di berlindung jangan sampai dibuat sikun di waktu tua ya. semuanya permintaan kembali pada Allah Subhanahu wa taala sebab Akal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa alam anna Allah fadla al-ibadah ba'dahum ala ba'd fid din wad dunya." Ketahuilah bahwa Allah mengutamakan para hamba sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain fid din wad dunya dalam agama dan dunia adlan minhu keadilan darinya sebagai keadilan darinya. La yuqal jara wala haba. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah melampaui batas wala haba dan juga e, sungkan. Paman qala siapa yang berkata inna fadlallahi 'alal mu'mini wal kafiri sawa sungguhnya keutamaan Allah terhadap orang mukmin dan kafir sama fahuwa sahibu bid'ah maka dia adalah pengikut bid'ah bal faddalallahu al-mu'minina 'alal kafirin ya, bahkan yang benarnya Allah memberikan keutamaan terhadap kaum mukminin di atas orang kafir watta'i 'alal 'asi dan lebih mengutamakan orang yang taat di atas orang yang bermaksiat wal ma'sum 'alal makhdul dan lebih diutamakan orang yang maksum, orang yang terjaga dari dosa orang yang menjaga dirinya dari dosa alal makhdul orang yang menghinakan dirinya adlun minhu keadilan darinya wa fadluhu nah, itulah keutamaannya yu'ti man yasha Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki wa yamna man yasha dan Allah menahan siapa yang Allah kehendaki nah <clears throat> baik sini Imam Al-Barbahari menekankan satu prinsip pokok bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah melebihkan memberikan keutamaan pada para hambanya sebagian diberi keutamaan lebih di atas sebagian yang lainnya apakah itu dalam agama maupun di dalam dunia iya di dalam agama di antara mereka di antara makhluk hamba ada yang merupakan nabi dan rasul ada orang-orang yang salih ada yang merupakan alim ulama ada yang ahli ibadah ya, dan seterusnya berbeda-beda dalam agama. Demikian pula dalam dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq." Dan Allah mengutamakan sebagian dari kalian di atas sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Ya, Allah mengutamakan sebagian dari kalian di atas sebagian lain dalam masalah rezeki. Jadi ada yang lebih diutamakan di atas yang lainnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u Dan Rabbmu mencipt dan Rabbmu mencipta apa yang ia kehendaki dan apa yang ia pilih. Dan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun kemudian dikatakan setelahnya fadlan min Allah wa ni'mah ya. nah akan tetapi Allah membuat pada kalian itu cinta ya, dengan keimanan ya Allah mencintai pada kalian keimanan dan dihiasilah keimanan itu dalam hati-hati kalian dan Allah membuat sesuatu yang tidak disenangi pada kalian adalah kekufuran, kekusukan dan isyan, kemaksiatan. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ada yang diberi dengan keimanan, ya, eh, mereka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keimanan kepada mereka dihiasi dengan di dalam hatinya dan dijauhkan mereka dari kekufuran, kepastian dan isyan. Kemudian dikatakan siapa yang memiliki sifat, sifat ini maka mereka inilah orang-orang ar-rasyidun mendapatkan petunjuk. Lalu dikatakan fadlan minallahi wa ni'mat sebagai keutamaan dari Allah dan nikmat. Ya, maka semuanya itu adalah keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Al-Barbahari di sini, ya Allah mengutamakan para hamba di dalam dunia maupun agama, sebagiannya diutamakan di atas sebagian yang lain. Tidak bisa dikatakan Allah itu melampaui batas, ya sungkan, ya siapa yang mengatakan keutamaan Allah pada kafir dan mukmin sama, maka dia ini adalah pelaku bid'ah. Adalah pelaku bid'ah bila syak. Nah, dengan adillah yang telah kita sebutkan itu tadi. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, iya, "Wala yahillu an tuktama an-nasihatu lil muslimina barrihim wa fajirihim fi amri ad-din faman katama faqad ghashsha al-muslimina ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين kata beliau <clears throat> dan tidaklah halal nasihat itu disembunyikan dari kaum muslimin yang baik maupun yang fajirnya tidak boleh disembunyikan kepada kaum muslimin muslim yang baik maupun muslim yang fajir fi amri din dalam masalah agama Faman katam kata Imam Al-Barbahari siapa yang menyembunyikan faqad ghasyal muslimin maka ia telah menipu kaum muslimin walan ghasyal muslimin dan siapa yang menipu kaum muslimin faqad ghasyad din maka dia telah menipu agama walan ghasyad din dan siapa yang menipu agama faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah rasulnya dan kaum mukminin iya baik nasihat itu adalah perkara dari perkara agama dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ad-dinun nasiha agama itu adalah nasihat dan di dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Imam Muslim kata beliau bayat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ala sami wa tha'ah wa nushhi li kulli muslim saya membayat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan taat dan menasihati setiap muslim Maka agama ini adalah agama yang dibangun di atas nasihat. Nasihat untuk kaum muslimin. Karena itu, tidak halal seseorang itu menyembunyikan nasihat. Menyembunyikan nasihat pada kaum muslimin. Muslim yang baik maupun yang fajir. Nah, muslim yang baik dan muslim yang fajir. Tidak boleh menyembunyikan nasihat dari kaum muslimin. Siapa yang menyembunyikan? Faqad muslimin sungguh ia telah menipu kaum muslimin. Waman ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Dan siapa yang menipu kaum muslimin, maka dia telah uh, menipu agama. Waman ghasyad din dan siapa yang menipu agama, <clears throat> maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum muslimin. Dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun manusia. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kalian berkhianat kepada amanah-amanah kalian, dan kalian dalam keadaan mengetahui. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman waman ghashana falaysa minna." Dan siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari kami. Nah, maka ciri seorang muslim yang baik itu adalah menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin dan ini berlaku pada seluruh lapisan kaum muslimin khususnya para duatnya, para da'inya menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin apa-apa yang merupakan nasihat dan perkara yang kaum muslimin perlu diperbaiki dengan hal tersebut maka ia jangan menyembunyikan tapi harus disampaikan perkara tersebut harus disampaikan perkara tersebut nah apalagi kalau sifatnya adalah perkara yang terjadi kesalahan di dalamnya dan seseorang e, membuat kesalahan tersebut di depan umum ya, atau menyebarkannya secara umum maka sebagai nasihat terhadap kaum muslimin dia harus menjelaskannya secara terperinci dan rujuk dari hal tersebut nah ini nasihat terhadap kaum muslimin kalau dia tidak melakukannya maka dia telah menipu kaum muslimin tahu hal tersebut tahu orang-orang masih Eh, dicemari dengan hal tersebut dan belum tentu bersih dan dia menyembunyikannya. Maka ini hukumnya adalah menipu kaum muslimin. Dan cukuplah ini sebagai khianat yang sangat besar dan dosa yang sangat besar. Wallahu musta'an. Nah, dan tentunya eh, di dalam menyampaikan perkara agama semuanya disampaikan. Ya. Dan di dalam masalah agama itu ada yang berkaitan dengan halal dan haram, ada yang berkaitan dengan masalah fitnah. Kalau berkaitan dengan masalah halal dan haram, maka tidak halal. Ada yang disembunyikan walaupun sedikit darinya. Ya. Nah, ditanya tentang hukum hukum ini. Ya. Hukumnya haram misalnya, kemudian dia katakan halal. Ini adalah berkhianat kepada kaum muslimin. Tapi apa yang merupakan halal dan haram disampaikan. Sebagian para ulama salaf Nah, menyebutkan bolehnya untuk menahan ya, menahan sampai tepat waktunya pada sebagian perkara tapi perkara itu yang disifatkan sifatnya kadang berkaitan dengan hadis-hadis fitnah atau kadang berkaitan dengan masalah-masalah sunnah ya, berkaitan dengan masalah-masalah sunnah dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sendiri memberi judul bab di dalam sahihnya bab Orang yang meninggalkan sebagian amalan takut uh, akan terjadi fitnah yang lebih besar. Nah, dan beliau berdalilkan dengan hadis Aisyah. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, Ya Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin lil jahiliyah laqadamtul ka'bah wa naj'altuha babain kata beliau wahai Aisyah andai kata kaummu orang-orang kafir Quraisy ini bukan eh, orang-orang Quraisy. Ya, mereka ini, andai kata mereka bukan orang yang baru masuk Islam, niscaya saya akan runtuhkan Ka'bah dan saya akan bangun menjadi dua pintu. Ketika Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah, dan waktu itu Ka'bah mempunyai banyak pintu. Setiap suku punya pintu darinya masuk dan mereka berbangga dengannya. Maka ketika ditaklukkan Makkah, banyak dari orang Quraisy masuk Islam, baru masuk Islam. Kalau Nabi meruntuhkan Ka'bah, maka orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ini akan mengatakan Nabi Muhammad ini bersombong. Iya. Meruntuhkan Ka'bah sedemikian rupa sehingga dengan hal ini kemungkinan besarnya mereka akan keluar lagi dari Islam. Ya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sunnah. Beliau tidak meruntuhkan Ka'bah. Dan ini tidak beliau lakukan sampai beliau meninggal. Nanti sunnah beliau ini dilakukan di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair. Ya. Sebab apa? Dikhawatirkan terjadi fitnah yang lebih besar. Dan juga semana dengan ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ketika ditanya atau Abu Hurairah berkata dalam riwayat Bukhari, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain." Dia hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bejana, dua kantong bejana. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari kantong ini, kantong berisi hadis ini, Fakad Tuhan? Saya sudah sampaikan semuanya. Amal akhar, ada pun satu kantong lagi. Kalau saya sampaikan, kata Abu Hurairah, maka akan dipenggal leherku. Maksudnya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fitnah. Iya, fitnah penguasa. Dan Abu Hurairah kadang mengisyaratkan, seperti beliau berdoa, Ya Allah, uh, beliau berdoa, A'udhu billahi min imarati sibyan wal imarah fi rasi sibbin. Iya. Beliau berkata, saya berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak kecil dan dari pemerintahan di awal kepala 60 ya maksudnya tahun 60 Hijriah ini doanya Abu Hurairah tahu beliau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata di tahun 60 Hijriah memang yang naik sebagai khalifah adalah Yazid bin Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah ini masih muda sekali umurnya diangkat menjadi khalifah di tahun 60 ya. dengan ini Abu Hurairah berdoa supaya Jangan sampai mendapatkan zaman itu. Dan doa beliau dikabulkan. Beliau meninggal sebelum tahun 60. Nah, <clears throat> disyaratkan seperti itu oleh Abu Hurairah. Jadi ini yang diinginkan dengan hadis-hadis fitnah. Karena itu Imam al ketika menyebutkan dalam syiar alamin nubala apa-apa saja yang kadang ditinggalkan karena takut terjadi fitnah kata beliau itu hal-hal yang bisa berkaitan dengan masalah fitnah oleh Syekh Mukbil memberikan ukuran lain ketika ditanya apa-apa saja yang boleh ditinggalkan, ya kata beliau hal-hal yang berkaitan dengan masalah sunnah-sunnah saja. Ya, kalau berkaitan dengan wajib, maka itu harus diterapkan. Tapi kalau masalah sunnah, nah itu kadang ditinggalkan, jangan sampai terjadi maksadat leibsa. Seperti diberi contoh oleh beliau, orang yang uh, eh, sholat memakai sendal misalnya. Sholat memakai sendal sunnah, ya, di masjid maupun di luar masjid, kan begitu. Sholat memakai sendal. Ya. Dan Hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat wajib sendal banyak sekali. Lebih dari 10 hadis. Jadi sampai ke derajat mutawatir. Nah, bersama dengan ini, sunnah ini sudah termasuk sunnah yang ditinggalkan. Bahkan di pandangan kebanyakan manusia itu adalah kemungkaran. Ya. Coba kalau ada yang masuk di masjid sekarang ini, masuk ke masjid umum, dia sholat pakai sendal, kalau tidak digebukin. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah kalau dia melakukannya, maka kadang akan terjadi fitnah yang lebih besar. Nah, maka kaidah umum dalam syariah tidak boleh merubah kemungkaran dan akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah pokok dalam syariah disepakati oleh para ulama. Menurut keterangan Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamil Muwaqqi'in dan juga sering dipakai kaidah ini oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dan lain-lainnya. <clears throat> Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wallahu tabaraka wa ta'ala Sami'un basir, sami'un alim. Yadahu mabsutatan. Kata beliau na ya Allah tabaraka taala, Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yadahu mabsutatani. Kedua tangannya terhampar. Nah, kedua tangannya terhampar sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an bal yadahu mabsutatan. Dan di sini kita tetapkan dua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil penetapan dua tangan ayat yang kita bacakan tadi dan juga ayat ma ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menahan kamu wahai iblis untuk sujud terhadap apa yang saya cipta dengan kedua tanganku? Apa yang saya cipta dengan kedua tanganku? Nah, di dalam Al-Quran ada penyebutan lafaz satu tangan. Ya. ada pakai lafaz jama tangan-tangan banyak begitu. Adapun satu lafaz satu itu dipakai oleh para ulama ya, di dalam bahasa Arab karena lafaz satu itu diinginkan dengannya oh, lebih dari itu. Jadi satu itu bukan ukuran, kadang satu dikibar jenisnya saja. Ya, hadis yang lain menetapkan naf yang lain menetapkan dua. Ya, adapun eh, dipakai dengan ukuran jama datang dalam bentuk jama yang jama artinya paling sedikitnya tiga. Ya, itu juga uslub dari uslub bahasa Arab. Kadang cuma dua sesuatu, tapi dipakai pakai kalimat jama. Seperti dalam ayat Al-Quran, In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, maka salah uh, apa menghadap qulubukuma, hati-hati kalian berdua. Ini cuma dua orang di sini disebut, tapi dikatakan qulubukuma pakai jama, hati-hati kalian. Padahal hatinya mereka berdua cuma dua, kan begitu? Nah di sini pakai jamak, di jamak dalam bahasa Arab itu uslub, dari uslub bahasa Arab. Ya, karena itu kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan makhluknya. Nah, kata beliau pada pada alim Allah anna al-khalqa ya'tunahu qabla an Allah telah mengetahui bahwa makhluk bermaksiat kepadanya sebelum menciptakan mereka sebelum menciptakan mereka ilmuhu nafidun fihim sungguhnya ilmunya nafid pada mereka nafid artinya harus terlaksana pada mereka falam yanna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil islam nah jadi katakan Allah telah mengetahui bahwa makhluk akan bermaksiat kepadanya sebelum Allah menciptakan mereka bahkan dalam satu hadis dikatakan kalian semua kalian akan bermaksiat andai kata kalian tidak bermaksiat maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka ini bermaksiat lalu mereka bertobat minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa adanya maksiat dari kalangan makhluk ini adalah ketentuan Allah irada iradatullah al-kauniyah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah nah ilmu hunafid fihim ya nafis terus terlaksana pada mereka falam ya falam yamna'ku ilmu fihim dan tidaklah ilmu Allah terhadap mereka ini yang menahan menahan Allah an hadahum lil Islam sehingga Allah memberikan hidayah kepada mereka ya untuk memeluk Islam wa man nabihi alaihim dan memberikan anugerah kepada mereka dengannya syaraman sebagai uh, kemurahan, wajudan dan kebaikan, watafaddulan dan keutamaan. Panaful hamdu, maka baginya segala pujian. Iya, kira jelas ini. Ya. Wa ya kata beliau rahimahullah, wa alam anna al-bisharata inda al-maut thalatha bisharat. Ketahuilah bahwa kabar gembira ketiga mati itu ada tiga. Kabar gembira ketiga mati ada tiga. Perhatikan ya poin 82 ini. Kata beliau, kabar gembira atau al-bisyarah, al bisa diartikan kabar saya begitu. Kabar. Ya. Sebab al-bisyarah walaupun identik dengan kabar gembira tapi kadang ada bisyarah dengan sesuatu yang jelek. ya Nah, sesuatu yang jelek. Dan bisyarah bin, binar misalnya diberi kabar dengan masuk neraka. Itu bisyarah juga. Maka dikatakan di sini al-bisyarah Ketika mati itu ada tiga bicara, ada tiga pengabaran. Yukal yang pertama abshir ya habiballah biradallahi wajat wal jannah. Ya bergembiralah kamu wahai kecintaan Allah. Maksudnya kamu wahai makhluk wahai ruh yang dicintai oleh Allah. Biradallahi dengan riba Allah wal jannah dan dengan surga. Ya. Wa yukal itu yang pertama ya. Yang kedua dan dikatakan Abshir ya adu Allah bi ghadabillahi nar. Bergembiralah kamu wahai musuh Allah dengan kemurkaan dari Allah dan neraka. Ini bicara yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan wa yaqal abshir ya Abdullah bil jannah. Dan bergembiralah kamu wahai hamba Allah dengan sorga. Ba'dal Islam, setelah Islam. Nah, baik, di sini kalimat setelah Islam diperhatikan. Kalimat setelah Islam disebut di bawah oleh Syekh Khalid Radari uh, eh, ada di dalam satu apa namanya rujukan beliau Tabakat Al-Hanabilah diganti dengan kalimat Al-Intiqam tapi dicetakan lain bukan pakai kalimat intiqam tapi kalimat intiqa pakai hamzah terakhirnya bukan mim intiqa artinya intiqa setelah dibersihkan ya, setelah dibersihkan ini yang lebih tepat sebab asar ini dinukil di sini oleh Imam Al-Barbahari setelahnya kata beliau hada qaul Ibnu Abbas ini adalah pendapat Ibnu Abbas ketika pendapat Ibnu Abbas ini diperiksa ya, dan ternyata memang terbagi tiga dan terakhirnya yaitu Abdullahi yang masuk surga setelah disaring ya, setelah disaring ya, maka di sini Imamul Barbahari membagi orang yang mendapatkan sabar ketika mati menjadi tiga. Yang pertama ada yang langsung mendapatkan kabar dengan sorga. Kemudian yang kedua ada yang langsung mendapat kabar dengan neraka. Yang ketiga ada yang mendapatkan kabar dia masuk sorga setelah disaring. Maksudnya dia berbuat dosa, dosanya lebih mendominasi. Tapi dia muwahhid, orang yang bertauhid. Maka lah dia dimasukkan dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, setelah itu dikeluarkan lagi, masuk ke dalam surga. Yes, ya, itu maksudnya. Nah, nah kalimat di sini badan Islam itu dirinci sebab ada kesalahan cetak sini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'lam, ketahuilah, anna awwala man yanzur ila Allah Ta'ala fil jannati al-adhirra. Ketahui bahawa bahawa sungguhnya yang paling pertama melihat kepada Allah Ta'ala di sorga adalah orang-orang buta. Nah, Ini disebut di sini oleh Imam Al-Barbahari. Ya, dan perlu diketahui, yang seperti ini masalah etikat itu semuanya berkaitan dengan masalah hadis. Ya, nas dari Al-Quran dan hadis. Jadi ya, kalau punya nas kita tetapkan. Ya, kalau nasnya tidak ada atau misalnya ada hadisnya tapi lemah, maka kita tidak tetapkan hal tersebut. Sini seperti beliau katakan, awal kali yang melihat kepada Allah pada hari kiamat di sorga adalah orang-orang buta. Ada memang hadis yang menunjukkannya, tapi semuanya hadis yang lemah, tidak ada yang sahih. Ya, karena itu tentang melihat kepada Allah, ya, tidak ada perbedaan antara orang buta dan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, semuanya penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Tsumma rijalu, tsumma nisa", kemudian laki-laki, kemudian perempuan, di a'yuni ru'usihim, dengan mata-mata kepala mereka. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak terhalang dalam melihatnya. Wal imanu bihadza wajib tapi Imamul Barbahari mengimani hal ini wajib. Ya, maksudnya mengimani bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Itu wajib. Dan telah kita uraikan bahwa Allah pada hari kiamat dilihat berapa kali? Dua kali. Satu kali di Arafat Al-Qiyamah dan yang lainnya di sorga. Nah, beriman tentang ini wajib. Adapun mengimani eh, tentang yang pertama kali melihat adalah orang buta, ini hadisnya lemah. Ya, kita tidak mengimani hal tersebut, ya, sebab hadisnya lemah. Wal iman bihada wajib wa inkaruhu kufrun dan mengingkarinya adalah kekufuran. Mengingkarinya adalah kekufuran. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah Poin yang ke-84 Wa'alam rahimahullah Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu Annahu Ma kanat زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة Kata Imam Al-Barbahari, ketahui yang mudah-mudahan Allah merahmatimu. Sungguhnya, tidaklah zandaqah itu terjadi sama sekali. Zandaqah, ini istilah zindir dari kalimat zindir Belanda apa? Asalnya kalimat ya, Asalnya bahasa Faris. Diarabkan. Dan diinginkan dengan zindir yaitu nifak. Ya. Diinginkan dengan zindir adalah nifak. Orang yang uh, menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itu zindir. Baik. Kata beliau, zat apa itu tidaklah ada sama sekali, tidaklah muncul, tidak pula kekufuran muncul, ya. wala kufrun, wala syakun, dan tidak pula keraguan muncul, wala bira'atun. tidak pula bid'ah muncul, wala dalalatun, dan tidak pula sesatan itu muncul, wala hiratun fid dan tidak pula keheranan, kebingungan dalam agama itu muncul, illa minal kalam, kecuali disebabkan karena al-kalam, ilmu kalam wa ashabil kalam dan orang-orang yang menekuni ilmu kalam wal jidal senang berdebat wal mira ya. senang uh, nah wal mira wal khusuma itu semua mana yang sama ya berdebat ya, sebagiannya perdebatan ringan sebagiannya perdebatan yang sengit baik jadi zanda kekufuran syad tidak kesesatan itu munculnya dari perdebatan munculnya dari ilmu kalam ya. ilmu kalam karena itu kalau kita ingat pokok yang pertama yang ditanamkan, seorang itu harus tiba saja, mencontoh dan mengikuti. Mencontoh dan mengikuti. Jangan membuat perkara baru. Sebab kalau ada kalam, ada perdebatan, mempelajari ilmu kalam, berusaha mencari selain dari itu, dan menggunakan akalnya, dan mencari hikmah menurut uh, perkataan sebagian dari mereka, maka inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kemungkaran dari kemunafikan, ya, zandaka, kekufuran, keraguan, bid'ah, kesesatan, dan orang bingung dalam agama, semuanya sebabnya karena itu. Nah, kemudian kata Imam Al-Barbahari, wal ajabu dan sangat menakjubkan. Kaifa yajtari'u ar-rajulu 'ala al-mira'i wal khusuma wal jidal. Sangat menakjubkan kenapa ada orang yang lancang berani untuk melakukan perdebatan, khusuma dan jidal. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Padahal Allah berfirman, tidak ada yang berjidal, ya, mendebat ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Ya. Jadi sebutkan di sini, tidak ada yang berjidal, berdebat, mendebat ayat-ayat Allah, kecuali orang yang kafir. Nah, dan tentunya jidal dalam agama ini adalah perkara yang sangat tercela sekali. Akan mewariskan syak pada seorang. Karena itu dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaiha illa utul jadal." Tidak ada satu kaum pun yang tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk ya, kecuali orang-orang yang sedang berdebat. Jadi Kata Nabi tidak ada satu kaum pun yang tersesat. Satu kaum sudah pernah dapat petunjuk. Mereka tidak ada tersesat kecuali orang-orang yang senang berjidat. Orang-orang yang senang berdebat. Karena itu kata beliau, Fa'alaika taslim. Hendaknya kamu menerima saja. Warriba. Hendaknya kamu riba. Bil asar. Dengan asar. Wa ahli asar. Dan para pengikut ahli asar. Wal kaf. Kamu menahan. Was sukut. Dan kemudian Itu kewajiban seorang muslim. taslim berserah diri menerima riba rida terhadap hadis Rasulullah riba terhadap para ulama ahli hadis yang menyampaikan hadis-hadis tersebut dan menjelaskannya dengan penjelasan yang paling baik wal kaf ya dan menahan diri wasukut dan diam itu yang paling bagus jidal ini yang akan mewariskan kejelekan pada seorang hamba nah jidal wal mira beda ya dengan munabara kalau munabara itu artinya perdebatan Okay untuk apa namanya menampakkan al-haq di dalamnya. Dan munabarah dari sisi hukum syarat munabarah itu perkara yang ditimbang di atas maslahat dan mafsadah. Karena ditimbang di atas maslahat dan mafsadah, kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya sunnah, dan kadang hukumnya makruh, dan kadang hukumnya diharamkan. Ya, demikian rincian Ibn Rajab di dalam risalah beliau berkaitan dengan masalah ini. Sebab dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Kadang hukumnya wajib, kadang menampakkan suatu kesesatan misalnya. Dan kalau tidak dibantah, orang-orang akan tersesat. Orang-orang akan tersesat. Ya. Dan yang membanting punya kemampuan untuk meruntuhkan seluruh hal tersebut. Makanya seperti ini, hukumnya wajib dia munabarah, bukan sunnah. Wajib dia mendebatnya dan meruntuhkan seluruh argumennya supaya manusia tidak tersesat. ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau mendebat ya Ahmad bin Abi Duat, Bishr Mirni dan lain-lainnya dari orang-orang yang eh, menampilkan bid'ah Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Nah, dan kadang hukumnya sunnah tergantung keadaan. Ya, seperti yang dilakukan oleh bin Abbas radhiyallahu taala ketika beliau mendebat orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij berkumpul di Haurura. Maka Ibn Abbas ingin datang kepada mereka, mendebat mereka. Ali bin Abi Thalib yang menasihati agar supaya dia tidak melakukannya. Tapi Ibn Abbas berkeras. Ya. Ini kalau punya kemampuan pada dirinya dan melihat ada maslahatnya. Melihat ada maslahatnya. Maka datang Ibn Abbas mendebat orang-orang khawarij dan mereka cuma punya tiga syubhat. Oleh bin Abbas dengan sangat mudah diruntuhkan semua syubhat itu dan rujuk dari orang-orang khawarij tersebut sekitar 2000 orang lebih rujuk kembali kepada sunnah. Perdebatan seperti ini ada manfaatnya, punya manfaat. Tapi kalau perdebatannya tidak ada manfaat, ya perdebatan yang tidak membawa faidah maka inilah yang dikatakan oleh para imam membuang-buang waktu. Dan ini yang dicela oleh para imam jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan kamu munadharah dengannya. Dan ini asal memang, asalnya tidak munadharah. Ya. Dan yang seperti ini yang menimbang maslahat dan mafsadat, ini orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu. Adapun orang-orang awam, orang-orang yang baru belajar, maka kewajiban mereka adalah menyelamatkan diri sendiri. Ya. Dengan mempelajari ilmu syariat yang benar dan meninggalkan orang-orang yang bisa mencelakakan agamanya. Bisa mencelakakan agamanya. Nah, dan kadang kebanyakan pelaku kita seorang kalau diam itu sudah cukup. Iya. Diam sudah cukup. Dan tidak harus kalau misalnya eh, ada yang membantah harus dijawab, tidak harus itu. Kadang diam, diam lebih berharga untuknya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ajurri, ya. kata beliau, diamnya kami itu lebih berat terhadap ahli bidah kalau kami berbicara. Kalau kami berbicara. Kalau ada yang katakan, lo kalau kamu diam berarti kamu setuju tidaknya atau kamu tidak mampu menjawabnya. Kata beliau tidak seperti itu. Diamnya kami itu lebih berat terhadap mereka. Dan ini terbukti pada sebagian orang yang menyimpang. Ya, ahli sunnah diam, tidak menjawab hal tersebut, ya, maka kerugian dan kesengsaraan lebih banyak menimpanya. Ya, orang-orang akan melihat ya, gejala gejala yang tidak berada di atas sunnah dan perkara-perkara yang tidak baik. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, seorang harus paham bagaimana prinsip ahli sunnah dalam setiap perkara. Sehingga jangan berlebihan dan jangan pula menyepelekan. Kadang ada orang melihat seorang ahli sunnah mendebat ahli bidah. Ya. Serta merta keluar ucapannya karena dia baru dapat satu asar misalnya dari, dari para imam. Tidak boleh